Ma ma'nal bina Arwan. Luzumu awakhiril kalim. Harakatan atau sukunan min ghairi amil tanpa sebab amil. Subhanallah, subhana. Ini menetapi fathah. Apakah dia dikatakan sebagai kalimat yang mabni atau mu'rab? Abzur'ah. Subhana, ma'adallah, subhanallah. Hah? mabni atau mu'rab? Setuju, Irfan? Mabni morob. Kenapa? Karena tetapnya dia di atas fathah karena amil. Iya, usabih subhanallah itu amilnya usabih yang wajib dibuang. Pada contoh ma'azallah, a'udhu ma'azallah. Jadi kalau tetapnya keadaan satu kalimat itu karena amil, maka itu morob. Kalau bukan karena amil, itu mabni. Seperti contohnya man silahkan antum e, pergantikan di situ amil. Ya, jaa man indak. itu man indak. Marartu bi man indak. Amilnya gonta-ganti tapi man tetap keadaan seperti itu. Berarti ini man adalah kalimat yang apa? Mab mabni. Ya. Kalau tetapnya karena sebab apa? Amil maka itu mu'rab. Kam nau'ul i'rab نوع البناء كم أشرف ها كم نوع البناء ضم فتح كسر sukun ada arba'atu anwa bina ada empat macam dhammah fathah kasrah dan sukun apa contohnya dhammah haitsu yang fathah kasrah sukun man kalau min huruf man beda man dengan min ya yeah. ma makna mu'rab yaqi ma makna mu'rab hafal kan <laughs> jangan dibaca ma taghayyara akhiruhu bisa babil awamil dakhilah alaihi lafdhun ya Zaidin wa Amrin wa imma taqiran nahu Musa wal Fata ini mu'rab kalau mu'rab itu kalimat itu sendiri kalau i'rab maka beda lagi taghir awakhir al kalimah kalau mu'rab huwa taghayyur akhiru akhiruhu bisababil awamil apa yang akhirnya berubah karena sebab amil yang masuk padanya ada kalanya perubahannya lafzi seperti Zaidin dan amrin ada kalanya takdiri seperti Musa wal Fata. Coba di Arab Marwan. Eh, ja Musa. Fa'il marfu' ala akhirih. Mana min zuhuriha? Ta'dzur. Ra'aitu Musa. Apa zur'ah? Musa, ra'aitu Musa. Maf'ulun bih mansub ala ala akhiri mana min zuhuriha ta'adzurul annahu ismun maksur Marul bi Musa majrurun bil bawa alamat jarihi al fathah bukan kasroh kenapa tanda jarinya fathah Musa bukan kasroh karena Musa itu mamnu min sarf di antara isim yang terhalang dari sarf apa ilahnya alamiah dan ujmah. Ya, alamiah dan ujmah sehingga Arabnya tu bi Musa, Musa ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al fathah al muqaddarah ala akhirih. Ya. Kalau mau dilengkapi ya abah anil kasrah li annahu la yansarif. Yeah. Kemudian mabni, ma makna mabni? Syaraf. Mabni kalau tadi albina beda. Albina dengan mabni. I'rab dengan mu'rab beda. Mabni, kalimatnya. Kalimat itu sendiri apa? Hah? Mabni ma la yataghayyar akhiruhu bisa babil awamil dakhilati alaih apa yang akhirnya tidak mengalami perubahan karena sebab amil-amil yang masuk padanya sudah kita contohkan iya amilnya diganti-ganti tetap dia kondisinya seperti itu baik kita lanjutkan belum dibaca ya belum ini ya wama beniun kemudian macam isim yang kedua setelah yang pertama yang mu'rob yang kedua adalah mabni isim yang mabni jadi isim itu dalam bahasa Arab ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya. <clears throat> Yang mu'rab i'rabnya ada kalanya zahirah, ada kalanya muqaddarah. Adapun yang mabni maka i'rabnya itu mahalli, pada mahalnya saja. Ya, pada mahalnya. Wa huwal fara' dan dia mabni adalah cabang dari i'rab. Jadi yang asal pada isim adalah mu'rab atau i'rab. Adapun mabni itu cabang nanti akan disebutkan dan dijelaskan tentang apa yang menyebabkan isim itu mabni keluar dari asalnya. Yang asalnya dia mu'rab kok jadi mabni. Apa sebabnya? Ini perlu ditanyakan ketika ada sesuatu yang dia keluar dari asalnya, maka perlu ditanyakan kenapa dia. Tapi kalau dia sudah berada di atas asalnya seperti isim itu mu'rab, kenapa mu'rab? Enggak usah ditanyakan karena sudah di atas asalnya gitu ya. <clears throat> Sebaliknya fi'il. Asalnya apa fi'il itu? Mabni atau mu'rab? Fi'il mabni ketika di sana didapati ada fiil yaitu fiil mudhari mu'rab maka perlu ditanyakan kenapa sih kok fiil mudhari mu'rab keluar dari asalnya iya ada jawabannya karena dia memiliki keserupaan dengan isim insya Allah nanti di tempat yang lain barangkali wa mabniun macam yang kedua dari isim adalah isim yang mabni wa huwal far' dan dia adalah cabang apa itu isim yang mabni? Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaih. Yaitu isim yang akhirnya tidak mengalami perubahan karena sebab amil-amil yang masuk padanya. Jadi amilnya masuk kepadanya tapi dia tidak terpengaruh. Kondisinya tetap seperti itu. Ada yang di atas fathah, bommah, atau kasroh. <clears throat> Kalmudmarat di sini dicontohkan isim-isim yang mabni. Yang pertama mudmarat, bomir bomir. Huwa huma hum sampai seterusnya yang 12 itu. Ya, apakah yang rofaknya, bomir rofaknya, atau bin bomir nasobnya atau bin bomir jarnya. Semuanya mabni. Wa asma'i syarat dan isim-isim syarat. Contohnya apa? Isim-isim syarat. Man, aina, kaifama, mahma. Apa lagi? Hah? anna itu ya. isim-isim bukan huruf ya. Isim-isim syarat. Ayya ya. hanya saja untuk isim-isim syarat itu ada yang mu'rab satu. Semuanya mabni yang mu'rab cuma satu ayyan. Ayyan. Itu bisa mu'rab dan juga bisa mabni. Yang lainnya mabni semua. Man ainama kaifama mahma wa asma'il istifham dan juga isim-isim istifham, isim-isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Man, aina juga. Aina bisa sebagai isim sifam, bisa sebagai apa? Isim syarat. Man juga demikian, ya kan? Ada dia sebagai isim sifam, ada yang isim syarat. <clears throat> Wa asma'il isyarah dan isim-isim isyarah. Hada, zalika zalika, tanika, haula dan seterusnya. Wa asma'il af'al dan juga isim-isim fi'il. Itu juga mabni isim-isim fiil ada di sana isim fiil maudi seperti hayhat ya ada di sana juga isim fiil mudore yang mananya fiil mudore seperti awah yang mananya tawajja ya ufin mananya atabodjar di sana juga ada isim fiil amr seperti soh mah nazali dan yang lainnya ini juga mabni Kemudian asmail mausulat, isim-isim mausul, allazi, allati, allazani dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya mengapa isim-isim tersebut mabni? Sebelum itu mungkin kita e, ringkaskan dulu sebab-sebab yang menyebabkan isim itu keluar dari asalnya yaitu mu'rab kepada mabni. Sebab yang pertama yang menjadikan isim itu mu'rab adalah atau sebelum itu. Jadi secara umum yang menyebabkan isim itu mabni adalah karena keserupaannya dia dengan huruf. Karena keserupaannya dengan huruf. Limusyabatah limusyabahatihi al-hurufa. Karena keserupaannya dengan huruf. Ya. Jadi yang menyebabkan isim itu mabni adalah karena keserupaannya dengan huruf dalam beberapa hal. Yang pertama, asyabahul wab'i asyabahul wab'i keserupaan kesamaan dalam hal peletakan dalam hal apa peletakan kesamaan dalam hal peletakan kita tahu bahwasanya huruf itu mabni ya kan semuanya mabni nggak ada yang morob satupun dan huruf itu kita dapati peletakannya itu kalau tidak di atas satu huruf dua huruf ada yang tiga tapi jarang sekali. Kebanyakannya huruf itu diletakkan di atas satu atau dua ejaan ya. Di atas satu atau dua ejaan. Nah, kalau di sana ada isim yang seperti itu keadaannya, dia diletakkan di atas satu atau dua ejaan, maka dia mabni. Kenapa? Karena mirip dengan huruf dari siapa? Peletakan. Itu namanya apa? Asyibah al wadui keserupaan dalam hal peletakan. Contohnya apa isim yang dari sisi peletakan seperti huruf bomir-bomir itu. Iya kan? Peletakannya di atas satu atau dua huruf. Oleh karenanya dia ikut mabni seperti huruf. Iya. Nah itu. Sisi kesamaan yang pertama yang menyebabkan mabninya isim yaitu karena dia menyerupai huruf dari sisi peletakan di mana isim tersebut di atas atau diletakkan di atas satu atau dua huruf sekarang ya dun abun, akhun itu mu'rab atau mabni. Hadza yadun. Ra'aitu yadan, marartu biyadin. Hadza abun, ra'aitu aban, marartu biabin. Itu mabni atau mu'rab? Hah? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Itu kan ya, terlihat tersusun dari dua ejaan. Jawabannya bahwasanya Contoh yadun, abun, akhun itu aslinya dari tiga huruf. Cuma untuk meringankan dibuang huruf akhirnya. Yadun aslinya dayun aslinya. Abun aslinya abawun. Iya kan? Kemudian apa lagi akhun aslinya apa? Akhawun aslinya tiga huruf. Ya, sehingga terjawab. Ya. Kita ketika memusnahkannya kelihatan di situ aslinya keluar. Akhun akhawani bukan akhoni. Abun Abawani. ya lihat muncul itu aslinya. Kemudian ke sisi keserupaan berikutnya yang menyebabkan mabninya isim adalah asyabah al-isti'mali. Asyabah al-isti'mali. Keserupaan dalam hal penggunaan. Keserupaan dalam hal apa? penggunaan. Bihaitsu yu bihaitsu annahu ya'mal wa la yu'mal fi. Annahu ya'mal wa la yu'mal fi. Keserupaan dalam hal peletakan di mana isim tersebut beramal tapi yang lain tidak bisa beramal padanya. Nanti akan jelas dengan contoh. Ini di antara keadaan huruf itu dia beramal tapi tidak bisa yang lain beramal padanya. Seperti la'alla. Beramal enggak la'alla? Beramal. Menasobkan isimnya, merofakan khobarnya. La'allallaha. Ya kan? Yuhdithu ba'da dhalika amro. Dan yang semisalnya. Laita juga demikian. Huruf itu. La'alla laita ini huruf. Beramal dia. Ya kan? Menasobkan isim, merofakan apa? Khobar. Laita. Apa contohnya? Di dalam kitab itu, tufah. Laita laita syababu ya'udu yauman ya kan fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib itu kan <coughs> dia beramal pada yang lainnya tapi yang lain tidak bisa beramal padanya ah kalau ada huruf ah kalau ada isimnya seperti itu keadaannya maka dia mabni apa contohnya isim-isim yang dia beramal pada yang lain tapi yang lain tidak bisa beramal padanya Hah? Contohnya isim-isim fi'il. Hayhat. Ya, hayhat al-aqiqu misalkan. Hayhat al-aqiqu. Hayhata bermakna ba'uda. Jauh sekali al-aqiq itu. Satu tempat di di mana di situ diperjualbelikan hewan-hewan ternak yang jauh tempatnya. Hayhat al-aqiqu. Sangat jauh sekali al-aqiq itu. Di sini hayhat adalah isim. Tapi mabni di atas fathah. Kenapa? Apa yang menyebabkan hayat itu mabni? Karena dia menyerupai apa? Huruf di mana hayat ini beramal, Merofakannya setelahnya ala hakiku sebagai failnya hayat. Sedangkan yang lain tidak bisa beramal masuk pada hayat, nggak bisa. Ilah hayat misalkan. Ro'a itu hayat nggak bisa. Iya. Ya. Hayat ala hakiku irabnya hayata adalah isim fiil madhi, isim fiil madhi, isim yang bermakna fiil madhi, mabni ala fath la ma'halalau lahu min al-i'rab. Iya. Ya sebagian mengatakan mubtada. al naqiqu apa? Fa'il dari hayhat marfu alamat rafi adhammatu zahiratu ala akhirih. Dan yang lainnya dari apa? Isim-isim fi'il. Itu semuanya mabni. Kenapa? Karena menyerupai huruf dari sisi dia bisa beramal pada yang lainnya, tapi yang lain tidak bisa masuk padanya. Tidak bisa beramal padanya. Sri Fahmi nih. Sisi keserupaan yang kedua. Hah? Ngerti? Belum. Ngerti nggak? <laughs> Kemudian sisi keserupaan yang ketiga yang menyebabkan isim-isim itu mabni. Asyabah al-iftiqari. Asyabah al-iftiqari. Keserupaan dari sisi al-iftiqor. Kebutuhan kepada sesuatu yang melengkapi maknanya. Kita tahu bahwasanya huruf-huruf, huruf-huruf jar khususnya itu tidak bisa bisa memberikan makna secara sempurna. Masih butuh, ya kan kepada isim untuk menyempurnakan maknanya, ya kan? Zahabtu ila berhenti. Sempurna nggak makna ila? Nggak bisa. Harus tambahkan sesuatu yang menyempurnakannya, ya kan? Ilal masjidi, ila suqi. Nah, itu huruf keadaannya. Dia muftakir. Daiman li'itmami ma'nahu ila syai'in akhar. Dia selalu butuh kepada sesuatu yang lain untuk melengkapi apa maknanya. Ah, kalau ada isim yang seperti itu, dia butuh kepada yang lain untuk menyempurnakan maknanya, maka dia ikut mabni. Kenapa? Karena mirip dengan huruf. Contohnya apa itu? Isim yang seperti itu keadaannya membutuhkan kepada kalimat yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Contohnya isim-isim mausul. Nah itu. Isim-isim mausul, mabni semua isim-isim mausul. Kecuali al-lazani, al-latani ada khilaf. Sebagian mengatakan mu'rob, sebagian mengatakan mabni. Ya. Lihat. Boleh nggak kita katakan jaa allazi berarti di situ? Boleh nggak jaa allazi? Nggak boleh. Karena apa? Belum sempurna makna allazi. Iya. Berarti dia masih butuh sesuatu yang melengkapinya itu silah. Jaa allazi indak misalkan. Datang ja'a allazi indak. Datang kepadaku orang yang ada di sisimu. Sudah sempurna di sini. Ya, karena sebab ini isim-isim mausul itu apa? Mabni. Yaitu karena sebab asyabah al iftiqori keserupaan dari sisi kebutuhan kepada sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Nah ini keserupaan yang berikutnya dari isim dengan huruf sehingga karenanya dia mabni yaitu asyabah al iftiqori. <clears throat> Kemudian satu lagi saya tambahkan keserupaan yang berikutnya dari isim dengan huruf yang menyebabkan isim itu mabni adalah asyabah al-ma'nawi keserupaan dari sisi makna. Keserupaan dari sisi apa? Makna. Bihaitsu annal isma yushbihul harf fil makna di mana isim tersebut dari sisi makna menyerupai huruf. Seperti isim istifham. Man, aina, kam. Ya. Ini mirip dengan huruf istifham yaitu hal ataupun hamzah istifham. Iya, hamzah istifham. Itu mirip dengan hamzah istifham. Kalau ada di sana isim-isim yang makna istifham berarti telah menyerupai huruf istifham, maka dia mabni juga seperti huruf istifham. Iya. Kemudian juga isim-isim syarat. Itu juga mabni. Kenapa? Contohnya isim syarat apa? Man yajtahid yanjah misalkan aina matakunu yudrikumul maut dan yang lainnya dari isim-isim syarat itu juga mabni kenapa karena menyerupai huruf-huruf yang bermakna syarat yaitu apa in ataupun yang lainnya ya. in tajtahid tanjah itu empat keserupaan yang menyebabkan isim itu keluar dari asalnya yang tadinya mu'rab menjadi mabni. Yang pertama keserupaannya sifatnya wabri yang kedua isti'mali, yang ketiga iftiqori, yang keempat maknawi. Sri <clears throat> pahami itu? Jadi kalau antum mendapat ada isim mabni, lihat coba, cek apa sebabnya. Masuk yang pertama, bukan dua, bukan ketiga coba, keempat itu, gitu. Ya. <clears throat> Nah, sekarang kita lihat di sini. Al-mudmarat. Contoh isim yang mabni adalah domir-domir. Kenapa domir-domir mabni sekarang? Hah? Karena menyerupai huruf dari siapa? wabai meletakkan. Di mana huruf-huruf itu ataupun domir-domir itu diletakkan biasanya di atas satu atau dua huruf. Pemirha, pemirta, ya kan? Dorobtu, dorobahu, dorobna, dua. Gitu. Wa asma isyarat, isim-isim syarat apa yang menyebabkan dia mabni? Contoh isim syarat tadi. Man yajtahid yanjah. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kaifama misalkan. Ta'mal tujzabih atau yang terus atau yang semisalnya. Kenapa mabni isim isim syarat? Karena menyerupai huruf-huruf yang bermakna syarat. Dari sisi apa? Asyabah al ma'nawi <clears throat> Karena asyabah al, al ma'nawi Karena adanya keserupaan pada makna dengan huruf di mana di sana ada huruf-huruf yang bermakna syarat. Kemudian asmaul istifham. Kenapa mabni? Karena kesurupan apa? Dengan huruf asyabah al-ma'nawi juga. Di mana dia menyerupai huruf-huruf yang bermakna apa? Istifham seperti huruf hamzah. Hal. Kemudian asmaul isyarah, isim-isim isyarah. Ini kenapa mabni? Hah? Di sini ada khilaf. Sebagian mengatakan bahwa isim-isim isyarah seperti hadza, hadhihi, haula'i itu mabni karena menyerupai huruf yang muqaddar. Huruf yang ditakdirkan. Hurufnya enggak ada, cuma ditakdirkan ada. Kata mereka ahli nahu untuk mengungkapkan harapan ada hurufnya. La'alla. Untuk mengungkapkan angan-angan hurufnya ada. Itu laita. Untuk mengungkapkan syarat hurufnya ada in untuk mengungkapkan istifam hurufnya ada hamzah tapi untuk mengungkapkan isyarah kok belum ada harusnya ada gitu harusnya ada gitu nah ini isim-isim syarat ini dia mabni karena menyerupai huruf yang harusnya diletakkan oleh orang Arab tapi mereka belum meletakkannya jadi menyerupai huruf yang ditakdirkan adanya ya. huruf istifam yang ditakdirkan adanya lucu juga ya sehingga sebagian membawanya kepada alasan yang lain yaitu menyerupai alif lam al muarifah atau li ta'yin, menyerupai alif lam yang faedahnya untuk ta'yin. Borobtu ar-rajula, saya memukul laki-laki itu. Ya. Di sini alif lam untuk ta'yin. Nah, isim isyarah juga untuk ta'yin. Hadza kitabun. Ya. Maksudnya al-musyar ilaih kitab yang ditunjuk ini yang ditain ini kitab. Sebagian mengatakan bahwasanya yang menyebabkan isim isyarah itu mabni karena menyerupai alif lam al-mu'arifah ataupun alif lam lita'yin. Kemudian asma'il af'al, isim-isim fi'il. Ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr, iya kan? Contoh isim fi'il fi'il fi'il madhi apa? Hayhata. Kemudian apa lagi? Syattani. Ya, Amrun wa Zaidun. Ya. Syattani ya Amrun wa Zaidun. Sangat beda antara Zaid dengan amr dan masih banyak yang lainnya. Kemudian juga isim fiil mudore, Contohnya apa? Awah bermana atau ja Ufin bermana atau atawajjar. Kemudian isim fiil amr banyak. Soh, mah. Kemudian juga nazali. Ya dan yang lainnya. Ini juga mabni. Kenapa? Mabni karena ada keserupaan dengan huruf dalam dalam sisi apa? Al Istimali di mana isim-isim ifil ini beramal tapi yang lain tidak bisa beramal padanya, iya kan? Tidak bisa beramal, dia beramal pada yang lainnya tapi yang lain tidak bisa beramal padanya, tidak bisa mempengaruhi dia. Ini mirip dengan huruf apa? Huruf taroji, tamani, la'alla, laita itu beramal. Tapi yang lain tidak bisa beramal padanya. Kemudian isim-isim mausul. Kenapa dia mabni? Karena asyaba'al if iftiqori karena keserupaan dari sisi kebutuhan kepada yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Sini-sini mausul tanpa huruf uh, tanpa jumlah silah tidak ada maknanya. Ja'alazi. ja'ani allazina. ja'ani allati. Berhenti di situ nggak bisa. Ini mirip keadaannya dengan huruf huruf jar itu masih butuh kepada sesuatu yang menyempurnakannya. Nah, karena kemiripan ini, maka isi misi mausul apa? Mab mabni. Sini itu? Hafal? Yang pertama asyabah al-wad'i, yang kedua asyabah al-isti'mal, yang ketiga asyabah al-iftiqar, yang keempat asyabah al-ma'nawi di sini. Ini empat keserupaan yang paling penting. Di sana ada yang menyebutkan keserupaan yang lain. Ya, antara isim dengan huruf sehingga menyebabkan dia mabni. Baik. Faminhu ma yubna ala sukun nahwu kam. Dan di antara isim yang mabni itu ada yang mabni di atas sukun. Contohnya kam. Apalagi ditambahkan silakan. Man. Masih ada yang lain? Iya. Kam ini ada dua macam. Dalam bahasa Arab kam ada dua macam. Yang pertama adalah kam khobariyah. Kita sertakan bersamanya faedah makna dari kam. Kam khobariyah yang kedua adalah kam istifhamiyah. Kam khobariyah adalah kam alladhi yusta'mal liman yuridu uh, at-takatsur wal iftikhar kam alati yusta'mal atau tusta'mal lima yuridu atau kasur wal iftikhar. Artinya kam khobaria adalah kam yang digunakan oleh orang yang ingin menunjukkan banyaknya apa yang dia miliki ataupun ingin berbangga diri. Ya. Yeah. Seperti dikatakan Kam abdin malaktu. Alangkah banyak budak yang aku miliki. Tujuannya apa ini? Untuk menanyakan atau untuk berbangga diri. Memperbanyak apa yang dia miliki. Untuk berbangga diri kan. Untuk menunjukkan banyaknya apa yang dia miliki. Dalam Al-Quran. Wa mim malakin. Fis samawati la tuni syafa'atum syai'an illa min ba'di min ba'di ayya'dhanallahu liman yasha' wa Alangkah banyak artinya. Alangkah banyak para malaikat yang ada di langit-langit Nah itu. Jadi yusta'mal liman yuridu al at wal istikhar itu khabariyah. Kemudian yang kedua kam istifhamiyah. Kam istifhamiyah yusta'mal liman talabal khabar. Ini digunakan untuk orang yang mencari berita. Untuk mencari apa? Berita. Kam abdan malakta. Bata'a berapa? Berapa budak yang kamu miliki? Nah itu. Kam abdan malakta? Berapa budak yang kamu miliki? Di sini istifham pertanyaan mencari khobar tentang banyaknya budak yang kamu miliki. <clears throat> ya sama-sama keduanya mabni. Itu bedanya dari sisi makna kalau khobaria digunakan untuk orang yang hendak berbangga diri atau menunjukkan banyaknya apa yang dia miliki. Kalau istifhamiyah digunakan oleh orang yang mencari berita. Bedanya dalam hal tamyiz. Kalau tamyiznya kam khobariyah itu majrur. Kam abdin malaktu. Iya. Betapa banyak budak yang saya miliki. <clears throat> Kam abdin malaktu. Mufrad dia. Kemudian kalau tamiznya kam istifhamnya itu mansub. Kam abdan malak malakta. Iya, nanya kepada orang lain. Kalau tadi berbangga diri ya dia sendiri. Bamirnya. Kam abdan malakta. Berapa banyak budak yang kamu miliki? Ah itu. Kemudian kalau dimasuki ba, bikam. Boleh abdin, boleh abdan. Kalau abdin mudhofilai ya. Bikam. Misalkan bikam dirhamin ishtaraita. Bikam dirhamin ishtaraita. Atau bikam dirhaman juga boleh. Kalau kemasukan mbak. romnya bagaimana? Kam abdin malak. Eh? Kamnya sebagai isim sifat mabni ala asukun fi mahale asbin maf'ulun bih muqaddam. Dan dia mudhaf abdin mudhafun ilaih majrur. Malak tu fil fa'il. Kemudian kam abdan malak tak? Ya, sekarang coba kita berlatih Arab yang tamiznya atau yang istifamiyahnya. Kam abdan malak takam seperti tadi kam istifamiyah. Mabni ala asukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Abdan tamyiz mansubu ala matu nasbi fathah tu fil fa'il. Kalau tadi disebutkan bahwasanya tamyiznya kam khobari itu majrur itu tamyiz dari sisi makna saja. Ya, dari sisi makna bukan dari sisi istilah. Nah itu. Kemudian pada contoh ini kam maluka berapa banyak harta kamu? I'rabnya bagaimana kam maluka? Kam sebagai bahwa apa isim sifam mabni ala sukun fi mahal rafin mubtada. Maluka khobar. Ya, sebagian membolehkan untuk dibalik kamnya sebagai khobar muqaddam kemudian maluka mubtada akhor Ya. Kemudian sifam itu kam ada berapa macam kam? Ya, kam, ya. Nau'a kam. Ada berapa macam kam? Ada nau'an. Faminhu ma yubna ala su'a eh, wa minhu ma yubna ala al-fathi dan diantara isim yang mabni ada yang mabni di atas fathah. Contohnya aina. Aina Muhammadun. Bagaimana Arabnya? Aina? ها اسم صفة مبني على الفتح محل رفع خبر مقدم Zaidun زيد مبتدا مؤخر مر وعلامة رفعه الضمة zahiru al akhir. Kalau ini tidak bisa kita jadikan ayana sebagai khobarnya. Eh, sebagai mubtadanya. Harus dia sebagai apa? Khobar. <coughs> Barusan kita bahas pada pembahasan apa? Hah? Pada pembahasan kawakib, ya kan? Wa min humayu bin al kasri ka'amsi. Dan di antara isi mabni ada yang dia dimabnikan di atas kasroh. Ka'amsi, seperti amsi. Ada khilaf ini terkait dengan amsi. Sebagian mengatakan mamnu minasorf. Sebagian mengatakan uh, mabni. Sebagian mengatakan yang lain. Ada Adapun ahlul hijaz. Mereka menjadikan amsi ini mabni tapi dengan syarat dengan syarat. Ya, syarat Ams itu mabni menurut orang Hijaz, maka Madinah itu ada yang pertama ada lima, ada lima syarat. Ams itu mabni. syarat yang pertama an la yakuna ma'al agar amsi ini tidak bergandengan dengan al. Ya, amsi tidak bergandengan dengan apa? al. Kalau bergandengan dengan al maka dia mu'rab. Fa idzal bil amsi yastasrihu bil amsi majrur. Iya. Dan beda maknanya. Al amsi iya dengan amsi. Iya. Sama-sama kemarin. Bedanya mana? Mana yang ma'rifah, mana yang nakiroh? Coba saya tanya. Al amsi, amsi. Yang ma'rifah mana? Yang nakiroh mana? Marwan. Yang nakiro mana? Atau yang ma'rifah mana? Al-amsi atau amsi? Yang ma'rifah? Amsi. Amsi atau al-amsi? Yang yakin belum? Yakin? Amsi atau al-amsi? Abu Amsi atau al-amsi yang ma'rifah? Al-amsi. Amsi. Amsi. Amsi. <laughs> ya madhab, madhab jumhur yang benar. Amsi itu Amsi tanpa alif lam itu yang ma'rifah. Kalau al-amsi dengan alif lam itu yang nakiroh. Ya. Kalau amsi maknanya al-yaum qabla yaumika hadha. Sehari sebelum harimu ini. Berarti kalau sekarang hari apa? Sabtu, Jumat berarti ya. Itu amsi. Tapi kalau al-amsi umum. Kemarin pokoknya. Bisa kemarin Jumat, bisa kemisnya, atau bisa seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu. Umum. Sehingga ada al-ghoz, ada al-ghoz yang di Tanyakan oleh mereka ulama, apa katanya? Kalimat yang kalau dinakirohkan menjadi ma'rifah. Dan kalau dimakrifahkan jadi nakiroh. Jawabannya apa? Amsi. Dinakirohkan dikasih alif lam jadi dimakrifahkan dengan dikasihkan alif lam jadi apa? Nakiroh. Ya. Dinakirohkan dengan dicabut lamnya jadi ma'rifah malah. Ya. <clears throat> Nah itu, amsi mabni al kasri. Dengan syarat tadi yang pertama apa? agar tidak bergandengan dengan al. Kalau sudah bergandengan dengan al maka apa? Hah? Mu'rab. Ya. Sebagian mengatakan dia itu mamnu minasorof. Alasannya apa? Sudah kita lewatkan di kawakib. Adel ya kan? Adel dari al-ams. Hai ukhor. Jamak dari al, uh, eh, adel dari al-ukhor. Al-kubar. Eh, iya. <laughs> Al-kubar apa? Anunya kubar berarti. Syarat yang kedua an la agar ames tidak diibofahkan. Seperti dikatakan maka atiyaba amsana. Alangkah baik sore kami ataupun hari kemarin kami. Maka atiyaba amsana misalkan diibofahkan pada na. Maka dia mu'rab. Zorof zaman mansub wa alamatun fathah dan dia mubaf gitu kan. Maka atyaba amsana. Nah, itu mu'rab kalau diidhafahkan. <clears throat> Yang ketiga, agar ams di situ ta'yin. Dimaukan dengannya waktu tertentu yaitu al-yaum qabla yaumika. Sehari sebelum harimu ini berarti hari Jumat. Sudah tertentu kan? Kalau yang dimaukan bukan takyin hari tertentu, bukan kemarin persis Jumat, tapi umum kemarin, maka ini mu'rab. Contohnya fa'altu dzalika amsan. Fa'altu dzalika amsan. Saya berbuat ini kemarin, pokoknya kemarin. Itu, mutlak. Saya dipahami? Syarat yang berapa itu? Tiga li ta'yin agar ams di situ untuk waktu tertentu, yaitu al yawm qabla yaumika. Sehari, uh, untuk hari sebelum harimu ini. Dalam bahasa kita juga kayak gitu ya. Kadang kemarin, pokoknya kemarin ya, bisa bulan kemarin, pekan kemarin, bisa juga kemarin, barusan kemarin. Bedanya apa kalau dalam bahasa kita? Dari nadanya mungkin ya. Kalau kemarin mutlak kemarin. Kalau kemarin berarti kemarin. Itu ya. Dari nadanya. Iya, ya, Kemudian yang keempat syaratnya an la yujma' agar amesti tidak dijamakan. Kalau dijamakan mu'rab dia. Jamanya apa? Umus umusun. Syarat yang kelima an la yusohor, tidak ditashir. Tashirnya apa? Umais. Kalau ditashir jadi mu'rab. Dijamakkan juga mu'rab umaisun, umaisan, umaisin. Kemudian yang berikutnya wa huma yubna 'ala dhamm ka haitsu. Di antaranya ada yang dia dimabnikan di atas dhammah seperti haitsu. Ya haitsu ini ada tiga lughah, kadang mabni dari fathah haitsa, kadang di atas kasrah haitsi. Hmm. Haitsu ini dalam penggunaan dia menetapi idhofah, tulazimul idhofah ilal jumal. Dia menetapi idhofah kepada jumlah. Pada jumlah. Ini umumnya. Jadi haitsu itu dalam penggunaan umumnya diidhofahkan kepada jumlah seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala wandu haitsu tu'marun wandu haitsu tu'marun apalagi ittaqillaha haitsuma kunta haitsuma kunta haitsu i'rabnya ya apa Hah, dharaf ya. dharaf apa? Makan, mabni ala dhom fi mahalli nasbin. dharaf ya mansub ya kan, fi mahalli nasbin. Wa huwa mudhaf. Kemudian yang setelahnya haitsuma kunta. Ya. Kalau kananya tam berarti di sini kana kun itu fil madhi mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri rafi mutaharrik ta'nya dhamir mutasil fa'il kalau kita jadikan kananya apa tamah nah, jumlah fi'liyah fi mahali jarin mudhaf ilaih gitu ya <coughs> ya Rabnya meskipun didengar juga haitsu didofahkan kepada isim mufrad, tapi itu jarang. Seringnya didofahkan kepada apa? Jumlah. Apa contoh yang lain? Punya contoh? dia juga jelas tuh itu jelas Muhammadin. Saya duduk di mana Muhammad duduk. Maksudnya di mana Muhammad tempatnya duduk di situ saya tempatnya duduk juga. Ada yang lain contohnya? Ah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. I'rabnya bagaimana? Min haitsu yahtasib. Haitsu Baraf atau isi isim apa mabni ya. Mabni ala madza? Ala dhamma fi mahalli jarin. Pada mahalnya jar. Ya, pada mahalnya jar karena huruf ba atau min. Ya. Kemudian min haitsu apa tadi? La yahtasib la harfu nafi ya yahtasib il mudhari namun failnya dhamir satir jumlah nanti jumlah fi'il ya fi mahal jarin mudhafun ilai. Kemudian wal aslu fil mabni an yubna ala sukun asal dari isim yang mabni adalah mabni di atas sukun. Itu asal yang mabni, mabni di atas sukun. Dikatakan oleh Ibnu Malik di dalam alfiahnya atau matan alfiah. wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Setiap huruf itu haknya mabni. Dan hukum asal dari mabni adalah disukun atau mabni dengan sukun. Wal fi'lu durbani mabniyun wa huwal aslu wa mu'rabun wa huwal far'u fi'il ada dua macam. Yang pertama mabni dan itu adalah asal dari fi'il. Yang kedua mu'rab dan itu adalah cabang. Iya. Wal mabniyu naw'an. Iya. Dan isim yang mabni ada dua macam. Ahaduhuma al-fi'lul madhi. Yang pertama fi'il madhi. Wa bina'uhu 'ala al-fathi. Dan mabniyah fi'il madhi di atas fathah. Apakah fathahnya zahirah seperti doroba, jalasa, kharaja ataupun apa? Muqaddarah sebagai qadha, da'a, roja, itu fathahnya apa? Muqaddarah. <clears throat> Illa idza tasala bihi wawul jamaah fayudham. Kecuali kalau sudah bersambung akhirnya dengan wawul jamaah, maka mabninya berpindah dari fathah kepada dhammah. Fayudham maka dia dhammah. Sebagian mengatakan tetap mabni ada fathah, tapi muqaddarah. Tapi ini yang lebih mudah. Yang lebih mudah. Kalau dia bersambung dengan waw jamaah maka dia mabni di atas dhammah. Contohnya dorobu, coba di Arab, aribu dorobu. Dorobu fi'lun madin, mabni ala ad-dhammah. Kemudian al-waw dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Al alif lil fariqah. Gampang kan? Iya. Awit tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik fa yusakkan. Atau kalau bersambung dia dengan dhamir rafa mutaharrik maka dia disukun. Maksudnya apa? Mabniya di atas sukun. Contohnya dorobtu, borobta, borobti, dan borobna. Dan domi rofa mutaharik itu ada yang mutaharik di kullihi. Semuanya mutaharik. Barabtu. Ada yang mutaharik di ba'dihi. Atau di juz'ihi. Sebagiannya mutaharik. Seperti na. Iya kan? Dorobna. Itu kan sebagiannya yang mutaharik. Nunnya. Iya kan? Adapun alifnya kan sukun. Ini juga masuk. Jadi masuk di sini mutaharik di kullihi atau bi ba'dihi yang di tu, dorob ta, dorob ti, yang di ba'dhi mutaharik di ba'dhi seperti dorobna, dorobna. coba dia rob Marwan dorob tu, Dorobna, ya, Arab, Dorobna, ya darab ya solehi bi domiri rofin bi domiri rofin mutaharik na domir mutasil mabni ala sukun ya ala rofin fa'il iya bi domiri rofin mutaharik berarti dengan ini keluar bomir rofa yang sakin kalau ada fiil madhi yang bersambung dengan dhamir rafa tapi yang sakin maka dia tetap mabniyah di atas apa? fathah. Seperti dengan alif doroba itu kan. Atau kalau dengan wawu ya dorobu tadi di atas bomba. Kalau bersambungnya dengan dengan dhamir rafa yang apa? sakin maka dia tidak ada sukun mabninya. Seperti kalau bersambung dengan apa? alif doroba itu kan alif dhamir rafa apa? yang sakin, ya kan doroba. Maka mabniya di atas fathah. Kalau dengan wawu dorobu mabniya di atas harokat juga, bommah. Jadi rof'in mutaharik, rof rof'in mutaharik ini mengeluarkan bami rofa yang sakin. Kalau bersambungnya dengan bami rofa yang yang sakin maka dia mabniya di atas harokat. Kalau dengan alif di atas sukun doroba. Kalau dengan apa lagi? Domir wawu di atas domah dorobu. Kalau pelakunya mereka kaum wanita jamak. Jadi apa? Dorob. benak itu juga dhamir rafa mutaharrik juga. Dorobna. Hunna benak, gitu kan. Hunna benak. Wasani yang kedua dari macam fiil setelah yang pertama fiil madhi dari macam fiil yang mabni adalah yang kedua al fi'lul amr. Kok ada sih? Nah, ta'alnya harus ini. Fi'lul amri. Di antum ada alif lamnya enggak? Ada. Keliru itu. Fi'lul amri aja. Susunannya mudhaf mudhaf ilaih. Jadi kalau pada fi'il ma fi'il madhi itu susunannya sifat mausuf. Al fi'lu al madhi. Sifat mausuf. Al fi'lu al mudhari. Adapun pada fi'il amr itu mudhaf mudhaf ilaih. Fi'lu al amr. Karena al amr ya bukan apa? Sifat. Masdar. Fi'lul amr wa bina'uhu ala sukun dan binanya fil amr itu di atas sukun <clears throat> contohnya idrib ya, Rabbi apa idrib fi'lu amrin wabni ala as-sukun wa fa'iluhu dhamir musatirin fihi wujuban takdiruhu anta idribna idribna ya, Rabbi apa fi'il amr mabni ala sukun Kemudian nun Bamir mutasil mabni ala al-fath. Fi mahalli rafin fa'il. Ah hukum asalnya fil amr mabni di atas sukun. Illa idza tasala bihi tasniyah kecuali kalau fil amr ini bersambung dengan dhamir tasniyah. Tomir yang merupakan kata ganti untuk dua orang. Maka dia tidak lagi mabninya di atas sukun. Tapi di atas apa? Pembuangan nun. Idriba. Iya kan? Idriba. Au bomiru jam'in. Atau kalau sudah dia bersambung dengan bomir jamak. Maka dia juga tidak lagi mabninya di atas sukun. Tapi di atas pembuangan nun. Idribu. Jamak mudakar ya. Au bomirul mu'annafah al-mukhatabah. Atau kalau sudah bersambung dengan bomir al-mu'annafah al-mukhatabah. Juga sama. Mabniya dengan membuang nun. Idribi. Fa'ala hadzin nun. Maka ketika fil amr ini sudah bergandengan akhirnya dengan alif tasniyah atau bomir jamak wawu atau bomir al-mu'annafah al-mukhatabah ya maka ketika itu dia mabninya di atas pembuangan nun. Contohnya idriba idribu idribi wa illa wa illa al mu'tal dan kecuali juga fiil yang mu'tal maka fiil yang mu'tal mabninya di atas pembuangan huruf illah nahu ikhsha khosya yakhsha ikhsha uzu ghaza yaghzu uzu irmi roma yarmi irmi kesimpulannya atau kaedahnya yang sangat ringkas dan perlu antum hafal terkait dengan di atas apa sih fiil amr itu mabniyah kaidahnya kata mereka para ahli nahu bahwasanya fiil amr itu mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uh mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uh fi'il amr itu mabninya sesuai dengan jazmnya fi'il mudoreknya. Kalau fi'il mudoreknya ketika jazm dengan sukun seperti ya yadribu lam yadrib, maka fi'il amrnya mabni di atas sukun idrib. Kalau fi'il mudoreknya majzumnya dengan membuang huruf illah seperti ghaza yaghzu lam yaghzu maka fi'il amrnya mabni di atas pembuangan huruf illah ughzu kalau fi'il mudhoreknya majzumnya atau dijazmkan dengan membuang nun seperti tadribuna lam tadribu maka fi'il amarnya mabni di atas membuang nun idribu idribu idriba idribi ah, itu kaidahnya jadi fi'il amr adalah apa mabni alama yujzamu bihi mudhari'uh dimabnikan sesuai dengan apa yang dijazmkan dengannya muboreknya. Kalau muboreknya dijazmkan dengan sukun maka mabniyah di atas sukun. Kalau fi'il muboreknya ketika majzum dengan membuang huruf maka ketika menjadi fi'il amr mabniyah di atas pembuangan huruf. Sampai di sini ada iskal, ada yang mau ditanyakan? Hah? Oke. Ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Satu, dua, tiga. Perasaan masih kurang santrinya ya? Kurang dua ya? Siapa yang belum? Ikhlas Abdul Aziz ya? Hmm. Sayang. Tertinggal dua minggu sudah. Lama. Ya barangkali orangnya lagi dengerin di rumah. Syukur. Tapi jangan sambil tidur oleh gelelek-gelelengan nanti silang. Gak ada yang ditanyakan? Lanjut. Ngantuk belum? Ya. Aidon Arabnya. Aidon itu mu'rab. Ya, maful mutlak. Abo ya abu. Aidon. Ya, maful mutlak. Aidon itu dari abo ya abu. Aidon. Maful mut mutlak. juga artinya ya. Yang lain keserupaan maknawi. Iya. Tadi telah disebutkan bahwasanya di antara yang menyebabkan mabninya isim adalah ketika antara isim dengan huruf ini ada kesamaan dalam hal makna. Ya, kita mengetahui bahwasanya pada <clears throat> huruf-huruf itu ada yang maknanya apa? Ada yang maknanya untuk istifham, ada yang untuk isim syarah, ya kan? Ah, ketika ada pada isim yang seperti ini maknanya isim isif, eh, isim isifam, ada isim apa? syarat. Ya. Maka dia juga apa? ikut mabni gitu. Enggak persis, enggak mesti persis. Ya, tadi di antara huruf ada yang maknanya apa? istifham, ada yang maknanya syarat. Kalau ada pada isim yang seperti ini, maknanya istifham, maknanya syarat, maka ikut mabni. Kenapa? Karena mirip dengan huruf gitu. Ya. Contohnya isimnya man. Ya. Man. Kenapa mabni? Karena menyerupai in. Kalau mannya apa? Mannya syartiyah. Man yajtahid yanjah. In tajtahid tanjah. Kalau mannya man istifamiyah, maka mirip dengan hamzah istifamiyah ya kan? Man anta sama dengan hamzah istifamiyah kan untuk istifam. Iya. Yang mesti persis. Yang lain? Agak lama ya berputar waktu ya. Tadi kita cepat. Enggak ada? Ya, selesaikan. Belum ngantuk kan? Harus kuat. Ya. Wal mu'rabu minal af'ali al-fi'lul mudari'an. Dan yang mu'rab dari fi'il-fi'il hanya fiil mudhari. Ya, di Kaukid dijelaskan ya mengapa fiil mudhari itu mu'rab. Al mudhari itu maknanya secara bahasa bermakna al musyabih. Al silu al musyabih lil ismi, maksudnya fi'il yang menyerupai isim. Ada keserupaan. Banyak di sana sisi-sisi keserupaannya. Di antaranya <clears throat> bahwasanya fil mudhari itu terkadang maknanya itu samar, tidak jelas kecuali dengan adanya i'rab sebagaimana isim. Iya. Maknanya enggak jelas kecuali dengan i'rab sebagaimana isim. Contohnya la ta'kul as-samak Ya, la takul samak, la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Ini maknanya ada tiga ini. Ya. Dari mana kita tahu yang dimaukan makna ini ataupun itu dari i'rabnya? Coba kalau kita la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Mananya apa? La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Larangan dari kedua-duanya ya kan? Jangan kamu apa? Makan ikan, jangan pula minum susu. Tapi kalau kamu sekarang manfathah. La ta'kul samak wa tashrabal laban. Mananya apa? Beda kan? Apa itu? Jangan kamu makan ikan sambil minum susu dicampur ataupun bagaimana lah. Beda kan mananya? Sekarang tashrabu la ta'kulu asamak wa tashrabul laban. Jangan kamu makan ikan silakan minum susu. Dari mana ini bisa diketahui? Tiga makna yang berbeda ini dengan i'rab. Seperti halnya isim. Ya, para contoh e, Doroba Zaidun Muhammadan. Yang dipukul siapa? Muhammad. Sekarang diganti. Ya, Doroba Muhammadun Zaidan. Di sini Muhammad sebagai yang memukul, bukan lagi yang dipukul. Nah, itu ada kesamaan dari situ. Bahwasanya pada fiil mudhari ada makna-makna yang berbeda yang ini tidak bisa diketahui kecuali dengan arab sebagaimana pada isim ya kan ada makna-makna yang berbeda. Muhammadun kadang sebagai fa'il pemukulnya, kadang sebagai maf'ul yang dipukul. Dari mana? Bisa diketahui dari irobnya Ada pun film tidak seperti itu film madhi kondisinya. Tidak ada makna-makna yang berbeda seperti yang ada pada apa? film borek Dan di sana masih ada sebab-sebab yang apa? menyebabkan film mudhari itu mu'rab karena keserupaannya dengan isim. Ada kesurupan-kesurupan yang lain. Ya. Ini syarti Allah yatasila bihi nunul inas. Bener kan jamnya ya? Wala nunu taukid al mubashirah. Jadi yang mu'rab dari fi'il fi'il hanyalah fi'il mudhari, tapi dengan syarat tidak mutlak. Dengan syarat agar fi'il mudhari tersebut tidak bersambung dengan nun inas. Nun inas apa nun inas? Nun sebagai kata ganti dari apa? Jam'ul inas. Beberapa orang wanita. Ya. Yadribu kan huwa. Kalau hunna jadi apa? Yadribna. Maaf nih sudah. Kalau bersambung dengan nun inas. Wala nunu taukid al mubasyirah. Syarat berikutnya agar fi'il mudhari itu mabni adalah agar tidak bersambung dengan nun taukid khafifah atau saqilah al mubasyirah yang langsung tidak ada pemisah antara fi'il mudhari dengan nun taukid kalau ada pemisah meskipun bersambung maka tetap dia mu'rab ulangi bahwasanya fil mudhari itu mu'rab dengan syarat yang pertama agar tidak bersambung dengan nun inas. Kalau sudah bersambung maka mabni. Contohnya ya bribna. Hunna ya bribna. Tidak pula bersambung akhirnya dengan nun taukid. Ya. Contohnya apa? Hah? Layus ya, janan. Layus janan. Mabni di atas fathah. Kalau sudah bersambung dengan apa? nun taukid maka dia mabni di atas fathah. Contohnya yadribu, yakhsha. Coba di Arab Marwan yakhsha Zaidun Allah. Yakhsha Ya. Fil mudhari' marfu' Ya terus litajarudi minan nasib wal jazim wa alamatu Ampamatu zahiru ala akhirih Zaidun Terus Ya Allah Allah Afulun bih Mansub Ya Fa in ittasalat bihi nunul inas buniya ma'aha ala sukun. Nanti insyaallah ya akan saya jelaskan tentang nur taukid al mubasyarah ya. kita selesaikan dulu yang ada di sini ya. kalau bersambung akhirnya dengan nun inas maka dia tidak lagi mu'rab tapi mabni bersamanya di atas sukun contohnya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini coba di Arab wal walidatu yurdi'na wal walidatu Seperti wau istinafiyah atau ibtidaiyah. Terus al-walidatu mubtada. Terus marfu bil ibtida wa alamat rafi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Yurdi'na. Hmm. Ya. Litisalihi bi nunin niswah. Kemudian na an, na an-nun an ya domir mutasil jadi kalau kita mengungkapkan satu huruf itu kita sebut namanya anun gitu ya bukan na seperti ta atta tapi kalau kita mengungkapkan apa yang tersusun dari dua huruf maka dengan namanya hal lam bukan al-hawal lam gitu enggak tapi kalau kita mengungkapkan satu huruf maka dengan namanya anun gitu ya anun ya si maf'ul fa'il. Kemudian lanjutannya auladahunna. Di sini enggak ada irdi'na auladahunna, i'rabnya auladahunna. Aulada. Wal walidatu yurdi'na auladahun. Para ibu menyusui anak-anaknya. Apa i'rabnya auladahun? afulun bih. Yansub al-fathah al-zahiru al akhiri wa huwa ya hunna ya ala dhom ya auladahunna ya fi mahali jarin mudhafun ilaih nun ala sya'alamat li jam'il inas <coughs> ya haulaini apa haulaini dhorof ya Baru zaman dua tahun sempurna ibu-ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun sempurna. Wa ini tasolat bihi nunu taukid al mubashirah bunia al fath. Kemudian kalau dia fiil mudhara itu bersambung akhirnya dengan nun taukid al mubashirah yang langsung tidak ada pemisah antara dia fiil ini ya dengan nun taukid apakah pemisah yang e, terlafazkan ataupun ditakdirkan maka dia mabni di atas fathah mabni di atas fathah contohnya la jananna wa la yakunan la apa lam waqi'ah li jawabil qasam al mahdhuf jadi lam di sini adalah lam yang jatuh sebagai jawaban dari qasam yang mahdhuf uksimu billah ya la yusjananna ya Kemudian yusjananna fi'lun mudhari' mughayyaru sighah. Ya kan? Yusjan. Mughayyaru sighah mabni lil majhul. Mabni 'ala al-fath litisalihi dinun taukid. Nun taukid harf la mahalalah atau mabni 'ala fath la mahalalah min al-i'rab. Abu harf layakunan La yakunan seperti tadi. Waqi'ah jawabil qasam. Yakunan fi'lun mudhari mabni al fath litisalih binun taukid khafifah di sini nun taukid khafifahnya ditulis dalam bentuk tanwin ya yang sering kita dapati bahwasanya nun taukid itu dengan nun kan tapi di sini dengan tanwin ah, pada bahasanya orang-orang kufah itu kali nun taukid khafifah ditulis dengan tanwin bukan dengan nun walayakunan itu aslinya dua nun Cuma nun taukidnya ditulis dalam bentuk apa? Tanwin. ayu janana itu naibul fa'ilnya. Tomir mustatir si jawazan takdirnya huwa. Iya. Kemudian walayakunan mana isim yakun Tomir mustatir. si jawazan takdirnya huwa kembali kepada Yusuf. Walayakunan minas sohirin. Ya. Sekarang bagaimana? Kalau antara akhir fi'il tersebut dengan nun taukid ada pemisah. Apakah dia tetap mabni atau mu'rab? rob? Eh? Kalau ada pemisah antara akhir fi'il mudhari dengan nun taukid dengan pemisah yang lafzi ataupun muqaddar maka dia mu'rab. Apa contohnya? Hah? Wala tattabi'ani Wala tattabi'ani sabila alladzina la ya'lamun Ucapan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Wala tattabi'ani Di sini tattabi'ani Apa ya Rabnya? La harfu apa? Harfu la la nahiyah ya kan tattabi'ani fi'lun mudhari'un majzumun bi la nahiyah iya apa tanda jazmnya Hah? Hafun nun ya adapun nun yang ada di situ nun taukid ya wala tattabi'ani tadinya tattabi'aninna ya tatabi'ani itu nun rofa kemudian yang keduanya nun taukid wala tatabi'aninna karena di sini majzum maka dibuang nun rofanya, jadi wala tatabi'ani ini kenapa kita kita katakan mu'rab karena antara akhir fiilnya tatabi'a ain dengan huruf taukidnya nun ada pemisah yaitu apa alif wala tatabi'ani ini mu'rab majzum kenapa karena antara fiil atau akhir fiilnya yaitu ain dengan nun taukid ada pemisah ibu bomir. Bomirnya terlafazkan di sini. Wala tattabi'ani. Apa lagi? La tublawunna. La tublawunna Fi amwalikum. Wa anfusikum. Wala tasma'unna. Sama ya. Minal alladhina utul kitaba min qablikum. Wa minal alladhina asyraku adzan katsira. Ini juga sama Ya, lamnya tadi waqi'ah li jawabil qasam al-mahdhuf. Tublabun aslinya apa? tublawunanna ya kan? tublawunanna tublawunanna fil mudhari' marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Apa tanda nasabnya? Nun yang dibuang. Karena di sini ada pertemuan tiga nun berturut-turut ya kan? Latu belawunanna. Tiga nun berturut-turut ketemu nggak bagus sehingga dibuang nun rofaknya. Nun yang merupakan tanda rofak. Sehingga jadi apa? Latu belawunna gitu kan. Di situ ada pertemuan bersukun. Sukunnya ada pada wawu ya latu belawunna ya kan. Sukunya ada pada wawu dan sukunya ada pada nun. Ini memberatkan sehingga dibuang wawunya. Iya, sehingga apa? Latu belawunna gitu. Latu belawunna sama juga tadi wala tasma'unna. Ya, tasma'unna itu film mudhari dia. Aslinya apa? Wala tasma'unna. Wala tasma'unanna. Iya kan? Ada pertemuan tiga nun tasma'unanna, maka dibuang nun rofaknya. Berarti tasma'unna. Di situ setelah itu ada pertemuan dua nun. Dua apa? Dua sukun. Sukunya ada pada wawu la tasma'u dengan sukunya ada pada nun. Maka ini juga memberatkan, maka dibuang. Apanya? wawunya yang merupakan bomir. Bomirnya dibuang. Jadi latas ma'unna. Gitu. Jadi kita kalau menyerap lata latas maunna tadi tasma'unna fil mudhari marfu apa? Wa alamatu rafi an-nun al-mahdhufah. Ya, nun yang dibuang. Kemudian mana failnya di situ? Wawu yang dibuang juga. Kenapa? Karena ada pertemuan dua sukun. Ya, wala tasma'unna. Juga ya, yang semisal ini wala yasuddunnaka an ayatillah, wala yasuddunnaka an ayatillah. Ya, la di sini la nahiyah ataupun la nafiyah. Ya. Wala yasuddunnaka an ayatillah. Jangan sampai mereka menghalangimu dari ayat-ayat Allah. Aslinya apa? Wala yasuddunnaka an ayatillah Wala kita tidak katakan di sini lanahiyah karena lanahiyah masuknya pada mukhatab ya kan. Ini ghaib. Asli apa? Wala yasudun wala yasuddunannaka. Maka karena ada pertemuan dua nun maka nun rofanya dibuang. Jadi wala yasuddunaka. Karena ada pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada wawu dan sukunya ada pada nun. Jadi nun yang ditas, ditas jadi itu ibarat atau ungkapan dari dua nun. Yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Nun pertamanya sukun, yang keduanya fathah. Jadi dilebur jadi enna gitu kan. Wala yasudduna. Pertemuan dua nun, ah, dua sukun. sukunya ada pada bah, wawu dan sukunya ada pada nun ini menyulitkan bacaan sehingga dibuang wawunya. Langsung wala yasuddunaka. Ya, <clears throat> marfu. kita minan nasi wal jazim wa alamat rafi an-nun al-mahdhufah. Iya. Kemudian failnya mana? Wawu juga yang dibuang. Ya. Yang menunjukkan wawu yang dibuang itu harokat bomah yang ada pada ada dal. naga. Ya. Iya. Nah itu. Kalau ini penghalangnya apa? Mukodar ya. Penghalangnya mukodar. Wawu itu menghalangi. Kenapa kita katakan sudun naga? Apa latu belabunna itu morob? Karena antara akhir fiil dengan nun taukid itu ada penghalang, meskipun penghalangnya apa? Mukodar ditakdirkan ataupun dibuang, iya kan? Pokoknya kalau ada penghalang antara akhir fi'il mudhari dengan nun nis, eh, nun taukid, apakah penghalangnya itu disebutkan seperti apa? Wala tatabi'ani. Alifnya kan kelihatan. Ataupun penghalangnya tidak disebutkan, ditakdirkan, maka ketika itu dia mu'rab. Mu'rab dia. Ya. Ya karena tadi afal khamsah maka tanda rofanya nun. Wa inna ma'u'ribal u'ribal mudhari'u kalau tadi mungkin ada pertanyaan, wala tatabi'ani, kok kenapa nun di kasroh gitu? Ya kan biasanya di fathah ya. Di sini di kasroh wala tatabi'ani dikatakan oleh yang lain tasbihan bil musanna. Karena menyerupakan dengan musanna, karena bentuknya seperti musanna ya. Tasbihan bil musanna diserupakan dengan musanna al muslimani. Ya kan? Wa inna u'ribal mudhari'u li musyabatihi al isma tidak lain fil mudhari itu di Arab karena dia menyerupai isim. Apa i'rabnya isim di sini mansub kenapa? Hmm? Al isma kenapa mansub? Sebagai apa? Maf'ulun bi. Jadi masdar kalau diidhofahkan itu beramal menasobkan maf'ul. Musyabah itu masdar dari syabah yusyabi musyabahatan. Dia beramal li musyabatihi al-isma. Domir itu mudhaf ilaih sebagai fa'il maknanya. Karena dia menyerupai atau karena fi'il mudhari tersebut menyerupai isim. Wa amal huruf fa mabniyatun kulluha. Adapun huruf maka semuanya mabni. Kulluha sebagai apa? Taukid. Dari apa? Huruf. Huruf semuanya mabni tanpa terkecuali. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Ya. Semua huruf itu haknya dia mabni. Tanpa terkecuali. Ya. Meskipun ada huruf yang mungkin di sana tersusun dari tiga kata. Nih, ada huruf nih tersusun dari tiga kata. Seperti ala. Berarti kan mirip dengan isim dong. Harusnya murab Enggak. Semuanya mabni huruf itu. Irobnya gampang. Mabni la lahu minal i'rab. Sampai di sini ada isyal? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Gak ada? Silahkan. Barangkali ada yang kurang jelas. Kurang paham. Atau yang lainnya silahkan ditanyakan sebelum kita tutup. Apanya? Tadi. Apa yang ditanyakan? Musyabahannya. Ya majrur. Kemasukan huruf jar musyabat musyabah isi majrur bi lam wa alamatu jarri al kasrah wa huwa mudhaf ha bamir mutasil mabni al kasri di mahal jarri mudhafun ilaih dan dia maknanya fa'il ha itu maknanya fa'il di sini ada idhafatu masdar ila fa'ilih idhafatul masdar ila fa'ilih ada penyandaran master kepada fa'ilnya ha itu meskipun majrur tapi maknanya fa'il al isma maf'ulun bi maknanya karena fi'il mudhari tadi menyerupai isim. Ya kalau letter lucknya antum terjemahkan karena keserupaan fi'il mudhari tersebut dengan isim. Boleh terjemahkannya ini ataupun itu. Yang lain? Kalau nggak ada, maka kita cukupan. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya murojaah. Kita tanyakan kembali apa yang telah dijelaskan dan mungkin kalau ada tambahan akan kita tambahkan. Ya dihafalkan dan dimutkinkan hafalannya juga pemahamannya juga i'rabnya. Ya, ya. Terus ya jangan sampai lewat kemudian dalam kondisi antum nggak bisa mengambil faedah. Ada saja satu ataupun beberapa yang kurang paham tanyakan. Apakah masalah maknanya, i'rabnya ya ataupun yang lainnya. Subhanaka wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.